Namun ketika manusia minta tolong kepada mereka, mereka akan sangat bangga. Sesungguhnya orang-orang yang ingin bersahabat dengan jin dan mereka-mereka yang ingin memiliki bantuan-bantuan daripada jin, pastilah mereka yang menginginkan karena sesungguhnya kalau orang yang tidak menginginkan keberadaan jin bersama mereka sebagai penolong, maka jin itu tidak akan bisa memberikan apa-apa. Tapi manusia itulah yang ingin ingin bersahabat dengan dengan jin sehingga dia menyiapkan fasilitas. Apa yang diinginkan oleh jin itu fasilitasnya dia buatkan. Dia mau Jin itu maunya begini, maunya begitu, maunya begini, maunya begitu. Dia yang siapkan. Berarti dia yang menginginkan kekuasaan jin itu ada pada dirinya. Itu yang kita maksud. Kalau tidak pada dasarnya, manusia tidak butuh kepada jin sedikit pun. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta bantuan kepada mereka, tidak pernah meminta sesuatu kepada mereka pertolongan apapun. Maka pasti manusia itu yang kemudian menyiapkan sesuatu yang diinginkan oleh jin. Mereka yang ingin jin itu menjadi sahabat mereka, menjadi penolong mereka, menjadi orang yang membantu mereka dalam dalam praktek-praktek mereka dan segala macamnya. Dia yang menjadikan dirinya adalah e, wadah untuk jin itu sendiri bisa menyesatkan dirinya. Kalau tidak tidak. Kalau orang yang kemudian selalu mengatakan Allah satu-satunya tempat bertawakal wa ni'mal wakil. Tidak perlu minta pertolongan kepada jin, tidak perlu minta bantuan kepada jin, tidak perlu minta pengamanan kepada jin, tidak perlu minta untuk uh, jimat dan tangkal kepada orang-orang yang bersahabat dengan jin, dia tidak akan tidak akan bisa diganggu oleh jin itu sendiri. Makanya yang kita maksud tadi yang memberikan fasilitas adalah dia yang menyiapkan dirinya sebagai bahan dakwah daripada jin itu yang akan menyesatkan mereka dari jalan Allah taala. Dia menyiapkan dirinya sebagai wadah wadah dakwah. Pada dasarnya bahwa jin tidak bisa menguasai manusia. Jin tidak bisa mengarahkan manusia, jin tidak mampu mengapa-apa. Dia hanya bisa membisikkan sesuatu. Adapun untuk begini, untuk begitu jin tidak bisa. Yang tidak seperti yang kita lihat di dalam sebahagian perfilman bahwa jin itu mampu begini, mampu begitu, mampu. Tidak, itu tidak benar. Allah Saya beli rumah, ada perjanjian jual beli. Pelunasannya selama lima bulan. Baru berjalan satu bulan, si penjual bilang kalau saya bisa melunasi sekarang, saya kurangi harganya dari e, eh, 10 juta. Lalu saya pinjam teman uang. Maksudnya saya pinjam ke teman uang mungkin 50 juta untuk melunasi kekurangan kekurangannya. Dan saya sama saya sama teman saya bilang uang 50 juta tadi minta tempo 2 tahun. Minta tempo 2 tahun yang 50 juta itu minta tempo 2 tahun Nanti saya tambah 10 juta karena rumah yang saya beli itu saya kontrakkan satu tahun 10 juta dari pinjaman uang tadi. Saya diuntungkan 20 juta. Pertanyaannya, apakah itu termasuk riba? Ya. Di sini sebenarnya ada dua hal yang harus dibahas. Pertama, ketika si penjual bilang bayar sekarang saya kurangi harga bayar sekarang saya kurangi harga ini yang dikenal oleh para ulama fikih dengan istilah do' wa ta'ajjal istilah do' wa ta'ajjal do' itu uh, gini do' itu kurangi harganya wa ta'ajjal dan segera bayar ada dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Pendapat yang lebih kuat mengatakan boleh. Pendapat yang lebih kuat mengatakan boleh. Karena di dalamnya tidak ada gharar. Tidak ada penzoliman. Tidak ada penipuan. Tidak ada penipuan sama sekali. Dan tidak ada yang Kalau pun ada yang dikurangi harganya, itu atas ridhonya. Ya kan? Seharusnya yang, yang, yang kurang diuntungkan sekarang siapa? penjual, dia itu dikurangkan. Pada dasarnya dia mau terima 60 juta, dia itu dikurangkan 10 juta menjadi menjadi 50 juta. Keridoannya dikurangkan hartanya, haknya itu membuat masalah ini tidak jadi masalah. Dan biasanya biasanya orang ini butuh uang ini karena suatu keperluan, dia juga diuntungkan untuk itu. Biasanya seperti ini. Orang yang segera mau dia mengurangkan hartanya, mengurangkan haknya agar dibayar cepat, dikurangkan harganya, itu biasanya diuntungkan dengan pembayaran tunai. Jadi sebenarnya permasalahannya tidak ada penzoliman sama sekali, ya. E, sebagian ulama yang melarang mereka melihat dari dari bahwa perniagaan ini telah terjadi dua harga. Perniagaan ini telah terjadi dua harga. Telah terjadi sebuah kesepakatan yang dilanggar sehingga terjadi dua harga. Harga pertama 60 juta, harga kedua 50 juta, seperti itu. Atau kalau katakanlah tadi dia beli 200 juta dalam 6 5 4 kali pembayaran 50 juta 50 juta misalnya telah kurang dari 200 juta menjadi 190 juta dan begitu seterusnya. Pada dasarnya tidak apa-apa karena di sini tidak ada penambahan. Di sini tidak ada penambahan. Padahal riba itu dari bab apa? penambahan. Bab penambahan bukan bab pengurangan. Adapun pengurangan dengan cara yang seperti ini dibolehkan. Intinya penjual mengurangi keuntungan yang dia dapatkan. Itu biasanya seperti itu. Penjual mengurangi keuntungan yang dia dapatkan. Itu boleh dalam agama kita. Lalu pembahasan yang kedua, saya pinjam uang teman 50 juta untuk melunasi kekurangannya. Dan saya bilang sama teman bahwa yang 50 juta tadi saya minta tempo 2 tahun. Nanti saya tambah 10 juta karena rumah yang saya beli itu saya kontrakkan satu tahunnya 10 juta. Dari pinjaman uang tadi saya diuntungkan 20 juta. Pertanyaan apa itu riba? Jelas ribanya. Ini jelas ribanya. Pinjam 50 juta, nanti saya tambahkan 10 juta. Itu jelas riba. Ini riba kontan nih. Riba yang betul-betul riba jelas. Kita pinjam uang, Lalu kita menjanjikan pembayaran lebih, menjanjikan pembayaran lebih itu riba. Wallahu a'lam. Silakan yang bertanya, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Itu eh, Khusus untuk Nabi Sulaiman. Itu khusus untuk Nabi Sulaiman alaihissalam karena Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, "Habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Ya Allah berikan aku kekuasaan sesuatu yang tidak kau berikan kepada siapapun setelahku. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia beberapa kekuasaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Bahwa Nabi Sulaiman bisa terbang dengan angin. Ya kan? Bisa terbang dengan angin dan Nabi Sulaiman bisa menguasai e, jin dan Nabi SAW bisa menguasai bahasa binatang dan yang lainnya. Termasuk jin. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW satu saat sholatnya digoda oleh jin dan Nabi Muhammad SAW mencekiknya sampai kata Nabi Muhammad aku merasakan dinginnya air liurnya di tanganku. Dan ini menunjukkan bahwa jin itu punya air liur. Dan ini juga menunjukkan bahwa air liur jin tidak najis karena tidak ada riwayat setelahnya Nabi Muhammad mencuci lagi. Nah, e, ketika Nabi Muhammad mencucinya dan Rasulullah SAW mengatakan saya ingin mengikatnya agar besok pagi dimainkan oleh oleh anak-anak kota Madinah. Namun ketika saya ingat doa saudara saya Sulaiman, saya lepaskan. Saya lepaskan. Jadi jin di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Sama dengan mujizat-mujizat nabi-nabi kita yang lainnya. Kelebihan yang diberikan oleh Allah. Di zaman Nabi Muhammad banyak sekali mujizat. Bulan terbelah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air mengalir dari celah-celah dari jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu, untuk minum. Banyak sekali sesuatu yang yang Allah berikan kelebihan untuk para nabi dan para rasul. Namun Nabi yang mulia saw Alaihi Wasallam dalam syariat beliau tidak boleh bersahabat minta tolong kepada jin. Ya, Allah. Ada yang langsung silahkan. Silakan. Di sini kita dikatakan oleh pengarang tadi bahwa mereka punya ilmu juga. Mereka musuh-musuh para nabi punya ilmu dalam kebatilan mereka dalam kebatilan mereka, mereka punya ilmunya juga. Makanya kita katakan ilmu yang dia maksud di sini adalah ilmu dalam, dalam makna bahasa, bukan ilmu syar'i. Karena ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang dicintai oleh Allah adalah ilmu syar'i. Sementara ilmu yang mereka miliki adalah ilmu untuk membantah kebenaran. Berarti bukan ilmu syar'i. Makanya beliau mengatakan ilmu di sini harus diterangkan bahwa ilmu itu ilmu dalam makna bahasa yang beliau inginkan bukan ilmu dalam makna syariat. Karena kalau ilmu dalam makna syariat adalah apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, itulah ilmu sesungguhnya. Mereka pun juga punya ilmu untuk membantah ilmu Nabi, ilmu dakwah yang hak. Berarti ilmu ini ilmu dalam makna bahasa saja. Seperti yang kita contohkan tadi, ilmu sihir kan ilmu juga. Disebut ilmu juga, ilmu sihir. Hah? Ilmu manajemen untuk membuat perhotelan yang penuh dengan maksiat. Kan ilmu juga. Kan banyak sekali cara metoda-metoda yang trik-trik yang harus dipakai, argumentasi yang harus dipakai. Demikian juga orang-orang yang akan mendukung kesyirikan mereka juga akan punya ilmu-ilmunya, punya eh, pembahasan-pembahasan uh, pembahasan -pembahasan tersendiri. Dan ilmu itu selama itu bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan, itu masuk ke dalam ilmu dalam makna bahasa. Ilmu dalam makna bahasa apa saja yang dipelajari adalah ilmu, bisa dia batil, bisa dia hak. Bisa dia batil, dia bisa dia hak. Allah taala. Dan adapun ilmu-ilmu duniawi itu juga ilmu. Hukumnya mubah, dibolehkan untuk dipelajari asal dia mendatangkan manfaat. Asal dia mendatangkan manfaat. Dan dalam masalah ilmu-ilmu duniawi, eh, hukum yang paling sahih adalah fardu kifayah untuk mempelajarinya. Fardu kifayah untuk mempelajarinya. Dan kalau seandainya pemimpin muslim terbentuk, pemimpin Islam terbentuk, pemimpin muslim ini akan menentukan orang-orang yang dia utus untuk mempelajari ilmu itu lebih dalam lagi Walaupun harus mengejarnya ke negeri negeri yang jauh. Agar kemudian mereka pulang membawa ilmu itu yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Mereka yang menunjuk orang-orang yang akan belajarnya. Allah a'lam. Begitu yang diterangkan oleh para ulama. Itu ilmu juga. Namun yang beliau maksudkan di sini bukanlah ilmu itu. Yang beliau maksudkan di sini adalah musuh-musuh dakwah nanti akan pakai argumentasi, pakai hujah, pakai dalil, pakai yang lainnya, pakai ilmu-ilmu untuk kesesatan mereka. Mereka juga memakai argumentasi yang harus kita bantah dengan ilmu yang hak. Pertanyaan berikutnya saya berdagang mobil dengan sistem kerjasama. Saya pemodal, dia pelaksana. Kalau ada keuntungan hasilnya langsung dibagi. Kalau rugi kerugian tidak saya yang menanggung. Kerugian dibebankan ke keuntungan yang berikutnya. Apakah ini dibolehkan? Biar saya beri contoh dulu. Ini tidak diberikan contoh. Saya takut salah memahami pertanyaan. Hari ini dia jual mobil. Untung 10 juta. Langsung dibagi dua. Ini dapat 5 juta, ini dapat 5 juta. Besok beli mobil lagi. Rugi 5 juta. Tidak dibagi uang itu di, dijalankan lagi. Uang yang ada dijalankan lagi. Beli mobil lagi dengan uang yang ada tadi. Beli mobil lagi, untung 10 juta. Potong 5 juta. Berarti keuntungan hanya hanya 5 juta. E, eh, 5 juta untuk eh, e, 5 eh, juta dibagi 2 Kalau kesempatannya 50-50, dua setengah untuk saya, dua setengah untuk untuk orang itu. Kalau rugi lagi bagaimana? Iya. Hah? Tidak permasalahannya harus jelas. Kalau rugi lagi bagaimana? Nah permasalahannya kalau kalau sekedar begini saya sangat mudah, sangat mudah disepakati kan. Kalau rugi lagi bagaimana? Kemudian rugi rugi rugi sehingga habis uangnya. Artinya atau mungkin tinggal 70% daripada modal. Siapa yang nanggung Jadi harus jelas permasalahannya karena kalau rugi lagi menjadi uang yang awalnya 200 juta menjadi 170 juta, kemudian rugi, kemudian kita minta terus, ayo mana uang saya 200 juta itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya kalau untung. Jadi harus diikat dengan dengan kesepakatan yang jelas. Harus diikat dengan kesepakatan yang jelas. Wallahu alam. Jadi e, berbisnis itu harus jelas karena memang di saat tidak jelas ketentuan awalnya, maka itu sering berakibat bahwa bisnis itu akhirnya menjadi permusuhan antara si pelaksana dengan pemodal. Karena keterangan awalnya nggak jelas. Allah alam. Apakah puasa hari Senin dan Kamis ada hadisnya ya? Hadisnya ada. Hadisnya sangat jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan puasa Senin dan Kamis dan untuk hari Senin Nabi SAW berkata bahwa saya sangat senang sholat e, puasa di hari Senin. Hari itu adalah hari kelahiran saya kata Rasulullah SAW. Namun e, di hari Kamis Nabi SAW mengatakan bahwa catatan amal Bani Adam akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Senin dan hari Kamis dan saya ingin supaya catatan amalan itu diangkat saya dalam keadaan berpuasa. Saya ingin saya dalam keadaan berpuasa. Hadis ini juga dinyatakan sebagian oleh sebagian para dai bahwa Nabi memperingati hari lahirnya. Nabi memperingati hari lahirnya karena Nabi mengatakan saya tenang puasa di hari Senin dan hari itu saya dilahirkan. Berarti ini Nabi SAW memperingati hari lahirnya e, saya mengatakan kalau itu dinamakan memperingati hari lahir sah-sah saja asal kalau Anda ingin mengikuti Nabi ikuti puasa hari Seninnya kalau ingin mengikutinya memperingati hari lahirnya kalau Anda menamakannya itu memperingati hari lahir hari kelahiran Nabi oke okay, kita iakan tapi kalau Anda ikut ikuti beliau peringati hari lahirnya dengan puasa hari hari Senin hmm. jangan kemudian berdalilkan dengan hadis itu Lalu kemudian membuat peringatan, membuat peringatan Nabi hari lahir Nabi sekali dalam tahun. Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau itu adalah pahami memperingati hari lahir, oke, okay, silakan. Akan tetapi lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Puasalah hari Senin. Begitu caranya. Bukan kemudian berdalih dengan hadis ini untuk menegakkan sesuatu yang lain daripada hadis. Wallahu a'lam. Ya tentang kesohihan riwayatnya. E, riwayatnya sahih, riwayatnya Sahih, tapi saya tidak tidak tidak hafal riwayat siapa, tapi riwayatnya sahih. Wanita yang kesurupan di zaman Nabi SAW dan minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar disembuhkan oleh Allah. Nabi berkata kepadanya, pada wanita tersebut, kamu saya berikan dua pilihan, aku doakan dan kamu sembuh atau kamu bersabar untukmu surga. Akhirnya wanita tersebut memilih saya lebih mau bersabar untuk mendapatkan surga namun tolong doakan kepada Allah agar ketika aku kesurupan auratku tidak terbuka. Hadisnya sahih akan tadi saya tidak hafal riwayat siapa, tidak hafal. Nah, menghafal itu sangat berat sekali. Untuk yang bisnis mobil, untuk yang bisnis mobil, saya menyarankan bahwa pembagian hasilnya supaya aman pembagian hasilnya tidak pada setiap transaksi jual beli. Karena kalau pada transaksi jual beli itu bagi hasil dan bagi untung bagi ruginya, maka setiap mobil yang dijual rugi, pemodal harus menanggung rugi. Pemodal harus menanggung rugi. Kenapa? Karena pada dasarnya si penjual, pengusaha juga telah menanggung rugi. Dia susah-susah susah mencari mobil, negosiasi sama pemilik mobil yang awal, mencek mobil itu kesehatannya, mencek mobil itu kebenarannya. Apa tadi kalau belinya di Jakarta dibawa ke sini dia yang nyetir sendiri, itu kan usaha dia juga. Dia rugi dalam bidang itu. Dia rugi dalam bidang itu. Maka ketika kerugian dilihat dari setiap penjualan, maka setiap kerugian pemodal harus menanggung rugi. Pemodal harus menanggung rugi. Makanya jalan keluar yang terbaik adalah jalan keluar yang terbaik adalah bahwa itu dihitung dalam sekian waktu. Jadi ini rugi, ini untung, ini ini untung, ini untung, ini untung, ini rugi. Akhirnya kesimpulan akhirnya adalah untung. Untung itu yang dibagi. Kan gitu? Mungkin sekali dalam tiga bulan atau sekali dalam lima penjualan mobil misalnya. Setiap penjualan lima mobil bagi keuntungan. Kalau tiganya untung, duanya rugi, berarti masih ada untung. Satu bagi dua. Atau mungkin yang ini uh, untungnya tiga sepuluh juta, sepuluh juta. Ini kerugiannya dua lima juta, lima juta, masih ada dua puluh juta. Keuntungan yang akan dibagi. Itu jalan yang terbaik. Tapi kalau ingin konsekuen dengan setiap penjualan mobil, bagi hasil dengan konsep bagi hasil yang sesungguhnya, maka ketika rugi harus tanggung rugi. Ketika rugi harus tanggung rugi. Itu konsekuensi berdagang. Karena berdagang itu kadang rugi kadang kadang untung, kadang rugi kadang untung. Itu konsekuensi perdagangan. Kata orang gambling, ya seperti itulah keadaannya. Kadang rugi, kadang untung. Ini berarti pemodal ini nggak mau dirugikan, mau untung terus. Eh? Kalau lihat, dia <laughs> lihat ini. Kalau begini kan nggak pernah, nggak rugi dia ini. Setiap rugi larikan ke keuntungan berikutnya. Seharusnya yang 10 juta penjualan yang ketiga, mobil pertama untung, mobil kedua rugi, mobil ketiga untung. Seharusnya yang dibagi 10 juta, akhirnya yang dibagi 5 juta saja. Akhirnya dibagi 5 juta saja. Dia tidak mau dirugikan berarti. Nah, di sini permasalahannya maka buat kesepakatan yang baik supaya sesuai dengan konsep syariat Islam dan kemudian tidak tidak apa namanya tidak ada pembicaraan di belakang. Karena nanti kalau seandainya tanpa keterangan yang sangat jelas, bisa saja rugi bertubi-tubi, bisa saja rugi bertubi-tubi. Ya artinya orang yang menjual mobil di barang kita bertubi-tubi yang lihai-lihai saja sehingga kita tidak bisa melihat ke, ke kekurangan daripada mobil itu kan bisa saja kan bertubi-tubi akhirnya siapa yang terkena ruginya kalau akhirnya modal akan termakan oleh penjualan yang terus merugi siapa yang akan menanggung ruginya? Jadi hal yang seperti ini harus jelas. Maka usulan kita adalah buat sesuatu yang lebih sesuai dengan syariat dan mereka diuntungkan. Dan kalau seandainya pedagang seperti ini, kan dia bisa berhak untuk menentukan kesepakatan baginya jangan 50-50 lah. Karena kerugian saya sangat besar kemungkinan rugi untuk tanggung. Ya, keuntungannya 35, 65 misalnya 40, 60 misalnya, kan bisa presentasi itu bisa ditakar sesuai dengan kesepakatan bersama. Allah a'lam. Pada intinya tidak boleh, tidak boleh karena ketika kerugian itu dia tanah dia dia dia bebankan kepada siapa? Pedagang, pengusaha. Kerugian dia bebankan biaya itu kepada pengusaha. Pengusaha pengusaha juga menanggung kerugian modal, kerugian uang. Itu pada intinya begitu kan? Pada intinya begitu. Ketika mobil rugi di, di, dibebankan kepada keuntungan berikutnya berarti jatah pengusaha yang akan berkurang, dirugikan dia, dirugikan dia. Allah Ada pertanyaan lain? Jalan yang teraman bagi seseorang yang ingin menjaga agamanya adalah kata para ulama la tu'ir sam'aka jangan pinjamkan telingamu kepada orang-orang yang tidak jelas. Itu jalan yang paling aman. Para ulama menasihatkannya seperti itu. Karena begini, Pak. Hati manusia itu memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk bergerak. Jadi yang memerintahkan seluruhnya adalah hati. Namun dari seluruh anggota tubuh yang bisa mewarnai hati itu dua. Tidak ada yang lain yang bisa mewarnainya. Satu mata, yang kedua telinga. Oleh karena itu, tiga unsur ini sering disebut dalam Al-Quran. Hati, penglihatan, pendengaran. Coba kita baca Al-Quran, akan sering kita temukan Al-Quran berbicara tiga unsur bahagian ini. sam'an, wa absaran, wa afidah. Kami ciptakan untuk mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihi wa ala absarihi. Kami kunci mati, kami kunci mati ala qulubihim hati mereka wa ala sam'ihi pendengaran mereka wa ala absarihi penglihatan mereka. Ketiga-tiganya disebut. Wala taqfu ma laka Inna sam'a wal basara wal fuada Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam surah Al-A'raf, "Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yaqawna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum a'yunun la yusiruna biha." Mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Disebutkan tiga unsur ini. Berkata para ulama, kenapa tiga unsur ini disebut? Karena hati adalah kepalanya. Hati adalah kepalanya yang akan memerintahkan semuanya. Dan yang bisa memberikan warna terhadap hati itu hanya dua. Anggota tubuh yang lain nggak bisa. Anggota tubuh yang lain hanya menjalankan perintah hati dan dia tidak bisa mewarnai hati. Lidah tidak bisa mewarnai hati, tangan tidak bisa mewarnai hati. Dia hanya menjalankan perintah hati. Namun mata dan telinga dia di samping menjalankan perintah hati untuk mendengar, untuk melihat, dia bisa memberikan warna ke dalam hati Makanya para ulama mengatakan soal telinga jangan pinjamkan kepada orang-orang yang tidak kita ketahui kebenarannya. Itu jalan yang paling aman, Allah a'lam. Apakah kemudian kita nanti akan dibilang orang begini, begitu, begini dan begitu dan segala macam? Itulah perjuangan untuk menempuh jalan kebenaran. Itulah perjuangan untuk menempuh jalan kebenaran. Ada orang yang mengatakan bahwa kita dengar saja, kan kita bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang benar. Kalau Anda sudah pandai memilah mana yang salah dan mana yang benar, ya berarti Anda tidak perlu dengar lagi. Sudah sampai di mana kekuatannya untuk memilah. Kalau memang Anda punya punya punya pondasi yang sangat kuat silahkan. Tapi apakah yakin bahwa kita punya pondasi yang sangat kuat untuk memilah-milah itu? Oleh karena itu nasihat umum dari para ulama yang ter, yang paling paling eh, yang paling banyak kita temukan adalah hati-hati Bahkan e, salah seorang ulama ternama Muhammad bin Sirin, ulama ternama di kalangan tabi'in datang kepadanya salah seorang daripada ahli qadariyah. Ahli qadariyah orang tidak beriman dengan qadar. Dia berkata, "Wahai Ibnu Sirin, saya ingin mengucapkan beberapa kata di depanmu." Kata Ibnu Sirin, "Saya tidak mau mendengarkan." Saya ingin membacakan hadis Nabi, saya tidak mau dengarkan kata Ibnu Sirin. Saya ingin membacakan Al-Quran, saya tidak mau dengarkan. Ibnu Sirin. Ibn Sirin. Jadi eh, ini itu nasihat para ulama. Karena inilah yang lebih menjaga. Inilah yang lebih menjaga eh, kita punya dan supaya tidak tersalah. Karena sering sekali ketika kita lalai dan hati kita sedang lalai dan hujah yang syubhat yang yang datang begitu kuat, hati kita kalah. Hati kita kalah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita ke jalan yang hak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mampu memberikan kita untuk selalu bertahan di atas tauhid yang hak ini sampai akhir hayat.